Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika beliau lahir takallam wa huwa Berbicara ketika masih dalam masa bayinya, ba'dal wiladah, sesudah kelahiran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa berbicara Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya inni Abdullah aku adalah hambanya Allah atani al-kitab dia Allah Subhanahu wa taala memberikan aku Alkitab yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan dialah yang menjadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dialah zat yang menjadikan aku mubarakan, diberkahi, aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan bahwasanya para nabi, para rasul Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberkahi. Dan yang memberkahi adalah Allah subhanahu. Wa ja'alani mubarakan. Dan dialah Allah yang menjadikan aku mubarakan. Maka dari apa yang telah kita dengarkan ini, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Al Hasan bin Ali, memohon kepada Allah barakah ini menunjukkan bahwa kita semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bihajah ila barakatillah. Sangat butuh kepada barokah Allah Subhanahu. Oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahiyyah ucapan salam seorang muslim dengan yang lain adalah mendoakan keselamatan dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan atas kalian dan rahmatnya dan juga keberkahan. Termasuk di dalam ad-da'watu ilallah. Dakwah ilallah. Sebagai amalan yang azim, amalan yang besar, amalan yang agung, kita semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah berharap agar dakwah ilallah yang kita lakukan bersama mubarakan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Dan untuk mendapatkan keberkahan itu ada sebab-sebab asbab yang semestinya ditempuh oleh seorang muslim agar diberkahi dakwahnya. Dan setiap kita berdakwah ma'asyiral muslimin. Berdakwah di tengah keluarganya, berdakwah di tengah masyarakatnya. Maka kita butuh kepada keberkahan di dalam ad-da'watu ilallah. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara sebab ad-da'watu ilallah yang pertama adalah al-ikhlas fid da'wah ilaih. Naam. Karena dakwatu ilallah adalah ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan an-niyah mukhlishah lillah subhanahu. Bagaimana mungkin dakwah itu akan diberkahi sementara dakwah itu tidak diniatkan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah as az-zakah, was-siyam, was-zakah, was-siyam, ad-da'wa ila Allah mukhlishin lahuddin mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah. Naam. Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala satuqbalul a'mal, tukbalu dakwah ila Allah. Naam. Namun lawan dari al-ikhlas wahwa ar-riya'u sababul halak sebab kebinasaan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kisah tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala putuskan urusannya pertama kali pada hari kiamat qala Nabi alaihi salatu wassalam inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah alaihi sesungguhnya yang pertama kali Allah putuskan perkaranya pada hari kiamat disebutkan tiga perkara atau tiga orang. Di antara mereka adalah rojulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال, ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. seorang laki-laki kata Rasul Ali Shallallahu Wasallam Al ilma dia belajar ilmu belajar agama ini belajar syariah Al-Quran was Sunnah wa'allamahu dan mengajarkannya ayad'u anas berdakwah wa qara al-Quran dan dia membaca Al-Quran fautiya bihi maka orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dihadapkan Fa'arrafahu ni'amahu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat-nikmatnya dan memang dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Tashil kemudahan untuk menuntut ilmu, diberi diberi zaka oleh Allah kecerdasan, diberi al-faragh, masa luang yang bermanfaat, dia bisa belajar Al-Qur'an wa sunnah. Dimudahkan untuk mengajarkan kepada manusia, yakni kemudahan yang demikian banyak Allah berikan kepadanya arrafaha, dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya oleh Allah, sama amil tafiha?" Lalu untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat itu? Qala dia mengatakan ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al Qur'an. Aku lakukan semuanya itu ya Allah, saya belajar karena engkau. Saya mengajarkan juga karena engkau. Saya membaca Al-Qur'an juga fik karena engkau ya Allah. Qala kemudian dikatakan kadzabta. Engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta namun engkau melakukan itu semuanya liuqala alimun. Untuk dikatakan alim. Subhanallah sekedar untuk mencari itu dikatakan alim. Dikatakan orang yang berilmu. Qari dikatakan qari. Faqad qila dan sudah mendapatkan predikat itu. Naam. Ternyata itu yang dia cari. Fa umira bihi maka dia kemudian dibawa oleh malaikat. Allah perintahkan malaikat umirabihi fasuhi fasuhiba ala wajih ditarik di atas wajahnya hatta ulqiya finnar sehingga masuk dalam neraka Allah Subhanahu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perkara pertama yang dengannya akan diberkahi ad-da'wah ilallah wa jami'ul a'mal dan amalan-amalan soleh adalah al-ikhlasulillah subhanahu. Ikhlas Naam karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sanian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebab barakatul dakwah, al-barakah fid dakwah adalah mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Fi dakwati, di dalam dia berdakwah. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain kita diperintahkan untuk mencontoh, melihat Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Demikian pula dakwah ilallah. Salat misalnya, Allah perintahkan kita untuk mencontoh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, melihat. Sallu kamaru aitumuni usalli. Perintah dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk melihat bagaimana beliau salat. Demikian pula ma'asyiral muslimin fil hajj dalam ibadah haji. Nabi berkata, "Litakhudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik. Manasik ibadah haji kalian. Dan secara umum Allah berfirman, "Wa ma'atakum rasulu fakhudhu." Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhu, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang Nah, oleh Rasul atas kalian fantahu, maka tinggalkanlah. Ini kaidah yang sangat penting ma'asyiral muslimin. Untuk mendapatkan keberkahan fid dakwah ilallah. Bahkan dalam kehidupan kita ini. Yaitu mutaba'ah mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun ketika seorang yuhalif menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan lawan dari barokah, dicabut kebaikan. Sama seperti tadi, tidak adanya ikhlas lillah subhanahu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Man 'amila 'amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, amalan apa saja? Ibadah, kadzalika muamalah masuk di dalamnya. Man 'amila 'amalan, bukan hanya ibadah mahdhah, tapi juga muamalah jual beli al buyur nah wal ijarah sewa menyewa nah atau yang lain al mudharabah kerjasama musyarakah yang di eh, musyarakah di dalam usaha nah man amila amalan siapa yang melakukan suatu amal, baik itu ibadah atau mada muamalah masuk di dalamnya laisa alaihi amruna yang tidak ada perintah dari kami, toladan dari kami, bahwa raddun, maka amalan tadi radd. Nah, jadi bukan hanya bab ibadah saja yang masuk dalam apa? Dalam hadis ini, hatta muamalah. Coba kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi dalam muamalah jual beli. Kala Nabi alaihi salatu wassalam, Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima kata Nabi alaihi salatu wassalam idza atau Nabi mengatakan al bayyani bil khiyar dua orang penjual dan pembeli bil khiyar diberi oleh Allah kesempatan untuk memilih yang namanya khiyar majlis Selama masih berada di majelis jual beli, jadi atau tidak, terus lanjut atau batal, bil khiyar. Nah, namanya jual beli kadang spontan muncul. Masuk pasar, mau beli beras. Memang dia persiapannya untuk beli beras. Hajatnya di rumah beras. Hanya membawa uang 25 ribu. Beli beras itu yang sedang dibutuhkan. Tapi orang masuk ke pasar kadang fajah, ya, spontan. Nah. Tapi lihat mainan anak-anak. Bola atau apa. Wah ini anak saya senang nih mainan ini. Akhirnya dia berhenti di situ. Tawar-menawar. Ya. Lupa kalau dia hanya membawa uang. Ya, 25 saja. Tapi begitu dia mulai tawar-menawar. Bahkan sudah deal jadi 20 ribu. Nah. Biaya bungkus 5 ribu. Nah, jadi 25 habis. Nah, tiba-tiba nah. teringat. Saya kesini bukan untuk beli ini. Taib soal ya kawan, apakah boleh membatalkan jual beli itu dalam keadaan? Nah, sudah terjadi pembicaraan, kecondongan, bahkan keputusan. Nah, boleh masyarakat muslim dan tidak boleh kita marah sebagai penjual misalnya. Bagaimana antum? Ya. Taib yang memberikan khiyar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan khiyar. Wahada min taisir, termasuk di antara kemudahan agama Islam ini. al bayiani bil khiyar penjual dan pembeli keduanya ya diberi khiar kesempatan untuk memilih dalam majelis itu. Malam yatafarraqa selama belum berpisah dalam majelis. Nah, fa'in bayyana wa sadaqa, fa'in sadaqa wa bayyana. Jika keduanya sadaqa, jujur wa bayyana dan saling menjelaskan, burika lahuma fi bayyihima. Akan diberkahi dalam jual beli keduanya. Diberkahi fi hadil muamalah dalam muamalah ini. Karena mencocoki bimbingan Ar-Rasul alaihi Wasallam. Tetapi kalau sebaliknya wa in kadaba, namun jika keduanya saling berdusta atau salah satu di antaranya wa katama dan menyembunyikan aib muhiqat barakatu bai'ihima akan dihapus barokah keduanya muhiqat barakatu bai'ihima nah maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Amalan apa saja minal ibadat rupa ibadah mahdhah atau muamalah ketika dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam burikalahuma diberkahi. Tetapi kalau tidak ditolak amalan tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam fahuwa raddun. Maka amalan tadi apa? Tertolak. Nah, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ini masalah muslimin rahimah rahimakumullah dua kaidah yang merupakan aslani aldiman dua pokok yang sangat penting untuk diterimanya sebuah amalan, untuk diberkahinya sebuah amalan. Semakin sempurna keikhlasan seseorang dan semakin sempurna mutabaah seseorang, maka akan semakin besar kebaikan. Semakin besar barokah. Nah, Itulah sebabnya kenapa para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain di sisi Allah amalan mereka dilipat gandakan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan mereka besar di hadapan Allah Subhanahu. Karena keikhlasan di antara sebabnya dan karena mutabaah Rasul alaihi salatu Al-kamal fil ikhlas wal kamal fil mutaba'ah. Naam. Sama-sama diterima, cuman ini amalan sahabat, ya ini amalan orang-orang sesudahnya. Apa kata Nabi Ali salatu Wasallam? Ternyata berbeda. Walaupun sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah Salah seorang di antara kalian, janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. La tasubbu ahadan min ashabi. Fawalladhi nafs Muhammad biyadih. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudid dahaba. Kalau ada salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh tidak akan mencapai ya, pahala yang didapatkan oleh sahabat meskipun mereka berinfak hanya satu mud. Emil ul kafain. Sepenuh dua telapak tangan ini dari dari gandum atau dari korma. Nah, ma balagha mudda ahadihim tidak bisa mengalahkan sedekah mereka yang satu mud wala nasifahu atau separohnya. Sebabnya ma'asyiral muslimin diantaranya adalah kuatul ikhlas, kuatnya keikhlasan wa kamalu mada? Kamalul mutaba'ah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini dua pokok yang sangat penting. Aslani aziman. Dua pokok yang penting yaitu al ikhlasulillah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun sebab-sebab yang lain yang akan kita sebutkan kembali kepada dua pokok ini. Yarji'ila hadainil aslain. Kembali kepada dua pokok ini. Tapi kita sebutkan ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah min asbabi al-barakah fi da'wati ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah ad-da'wah bil Qur'an. Ini sebab yang ketiga, ad-da'watu bil Qur'an. Berdakwah dengan apa? Al-Qur'an. Berdakwah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim kalamullah subhanahu. Ghairu makhluk. Kalam Allah, firman Allah, takallama bihi wa anzalahu ila abdihi Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril dengan wasitah dengan perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam Kalamullah ghairu makhluk dan Al-Qur'an mubarak penuh dengan kebaikan dan tidak pernah akan berhenti Qala subhanahu wa ta'ala Allah berfirman tentang Al-Qur'an wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun wa kitabun dan inilah Al-Qur'an kitab yang kami turunkan yang Al-Qur'an itu mubarak penuh dengan kebaikan Nah, demikian firman Allah dalam suratul An'am. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam min hadihi di antara contoh dan toladan beliau ini kembali pada tadi mutabah apa? Rasul Ali Shallallahu wasallam. Fi dakwatihi di dalam dakwahnya beliau membacakan Al-Qur'anul Karim. Itulah yang didakwahkan. Naam yatlu alaihim ayatih. Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim dan mensucikan mereka wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka al-kitaba Al-Qur'an wal hikmah dan al hikmah. Naam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sebelumnya mereka manusia la fi dhalalin mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Naam. Coba antum lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa banyak manusia yang terselamatkan dari dhalal al-mubin, kesesatan yang nyata. Naam dengan dakwah Nabi alaihi salatu membacakan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabat Nabi ridwanullah Ali majma'in. Mereka semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari dolal kesesatan. Bahkan mencapai manazil aliyah, derajat-derajat yang tinggi fil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Taib, mereka menjadi generasi yang terbaik para sahabat dengan sebab dakwahnya siapa? Rasul Ali Shallallahu Wasallam Maka dakwah yang paling diberkahi adalah dakwahnya Nabi alaihi Shallallahu Wasallam Bahkan kebaikannya terasa ila sampai hari ini. Wa ila an takuma sa'ah sampai hari kiamat. barokah ikhwan, kebaikan. Kebaikan yang banyak terus bertambah dan tidak terputus. Ada huwal barokah. Dan ketika kita melihat dakwah Nabi Ali alaihi Wasallam, beliau berdakwah dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Antum ayyuhat talabah wa talibat. Antum Allah beri kemuliaan. Nah, mundu sigarikum sejak kecilnya antum antum belajar Al-Qur'an. Nah, mungkin berbeda dengan kita orang-orang yang tua ini, Nah, di masa kecil kita kita tidak mendapatkan ma'ahid ya, yang seperti ini yang antum merasakan. Yang saat ini ada sebagian tolabah yang merasa bosan dengan belajar di ma'had atau merasa beban. Tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar beban-beban itu semuanya diringankan oleh Allah Subhanahu Justru antum lihat dan selalu lihat itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu. Nikmat azimah. Antum tahfadun al-Quran wa taqra'un al-ayat. Setiap hari antum menghafalkan ayat, membaca Al-Quranul Karim sebagai bekal dalam kehidupan antum dan antum akan diberkahi fi hayatikum dalam hidup kalian wa fi dakwatikum dalam dakwah kalian pasti ikhwan tidak mungkin tidak ketika seorang memuliakan Al-Qur'anul Karim yaqra'uhu membacanya wa yatadabbaruhu mentadabburinya dan mendakwahkannya antum akan diberkahi kita akan diberkahi ikhwan karena Al-Qur'an mubarak Al-Qur'an penuh dengan keberkahan dan sekarang kita menghafalkannya kita membacanya kita mendakwahkannya saya sulal barakah 'azimah akan terwujud barakah yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf Fadakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Fadakir bil Qur'an, maka berilah peringatan. Yani manusia berilah peringatan wahai Nabi. Fadakir ya an-nabi. Berilah peringatan wahai Nabi. Bimala Bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Jadi min hadiyin Nabi alaihi salatu wassalam ya, termasuk di antara bimbingan Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah berdakwah bil Quran. Di dalam ayat yang lain di surat al Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah berfirman fala tuti'il kafirin dan janganlah engkau wahai nabi mentaati orang-orang kafir wajahidhum bihi dan jihadilah mereka bihi dengannya ya bil Quran Bamirha maksudnya adalah bil Quran Nah, jihad dan kabira dengan jihad yang besar Nah, dengan dibacakan Al-Qur'anul Karim kepada manusia mungkin di antara mereka adalah munafikin di antara mereka adalah kufar mendengar ayat kemudian bersih hati mereka, masuk Islam ke dalam apa? jiwanya. Seperti kisah sahabat nah Jubair bin Mut'im. Nah, radhiyallahu taala anhu. Jubair bin Mut'im ini dulu musyrik. Kemudian jadi tawanan perang diikat di Masjid Nabawi. Nabi alaihi salatu wasallam salat fajar, salat subuh. Wa surah surat At-Tur, membaca surah At-Tur. Orang Arab ini mendengar Jubair bin Mut'im mendengar ayat, dia perhatikan. Nah, masuk dalam hatinya. Fa aslam. Kemudian masuk Islam, ikhwan. Nah, karena Al-Qur'an azim, ikhwan. Al-Qur'an azim. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan pada gunung, gunung akan hancur, luluh lantak. Li'azamatil Quran. Karena agungnya Al-Quranul Karim. Maka demikian pula ketika Al-Quran itu masuk ke dalam hati seseorang dan dia mendengarkannya, memperhatikannya, mentadaburinya. Akan menjadikan hati itu lembut. Akan diberkahi. Akan masuk hidayah. Nah. Wabillahi taufiq. Maka agar dakwah antum semuanya, kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib hendaknya ya'tani bil Quran, hendaknya dia memperhatikan betul Al-Qur'anul Karim. Berikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Qira'atan dalam membacanya, wa hifdhan jangan dalam menghafalkannya, wa ta'liman, wa tafsiran. Ibnu Abbas seorang dai, seorang ulama kabir, minas sahabat, habrul ummah. Di antara doa yang diberikan oleh Nabi, yakni Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas adalah didoakan agar memahami Al-Qur'anul Karim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah faqqihhu fid din, jadikanlah beliau faqih terhadap agama wa 'allimhu ta'wil dan ajarilah Ibnu Abbas dengan ta'wil, yakni ilmu Al-Quran, al-fahm, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Naam. Wabilahi taufiq. Itulah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Faham terhadap Al-Qur'an, faham terhadap takwil. Naam. Wallahi ikhwan demi Allah, kita ini orang-orang tua, ya naam. Melihat anak-anak kecil sekarang antum semuanya talabatul ilmi di masa kecil antum semangat belajar Al-Qur'an, iri kita ini sesungguhnya. Nah, wallahi demi Allah. Masa kita kecil tidak seperti antum. Ya. Taib. Sehingga ketika kita melihat ada di antara tolabatul ilmi kemudian merasa capek belajar, kita sedih. Sedih. Nah, karena itu jalan antum mendapatkan kebaikan, itu jalan antum mendapatkan keberkahan. Falzam maka pegang baik-baik, pegang teguh itu agar diberkahi, ikhwan. Dan dakwah ini ikhwan, hadad din, agama ini ikhwan akan dimuliakan ketika kita memuliakan Al-Qur'anul Karim. Nah, Fa ya'tani bimada bil Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya dan itu bermanfaat bagi kehidupan Ibnu Abbas berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau mana? Al-Qur'an, ta'wil Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Ini sebab yang ketiga. In asbabil barakah. Asbabil barakah. Ustaz Saiful jam berapa Ustaz? Batal maghrib. <clears throat> Ada sebuah kisah, ikhwan, ya adkur kisatan mufidah insyaallah. Ada seorang talibul ilmi, karena ia fil Madinah. Seorang talibul ilmi belajar di Madinah. Dia tinggal di daerah Pakistan atau yang lain. Nah, di kampungnya itu syirkiat, penuh dengan kesyirikan yadhhab li ya-, yadhbah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Wa yakhlif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah, yakni syirkiyat. wan nas juhal, manusia jahil. Bersama dengan itu mereka mengatakan nahnul muslimun. Kami muslimin. Tapi baca Al-Quran pun tidak bisa. Tidak bisa baca Al-Quran. Dan ini tidak sedikit masyarakat muslimin. Seorang mengatakan saya muslim. yastati an yaqra Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran fadlan an al-fahm ma fihi. Lebih-lebih lagi memahami apa yang ada di dalamnya. Ini kembali ke negerinya. Kembali ke negerinya. Nah. Tapi kemudian dia dapatkan medan yang sangat berat untuk berdakwah di negerinya, di kampungnya. Fabada abi tadrisi asigar. Menghadapi orang-orang tua ini cukup sulit. Kolot, berat. Nah. Nah, di sisi yang lain ada anak-anak kecil yang mereka siap untuk menerima. Baik, tidak bihi. Subhanallah, dia mulai dengan tadris. Talabatul ilmi as Dia buka halakoh, ngajari alif, ba, ta. Jangan remehkan tadris ini, ikhwan. Belajar huruf per huruf. Nah, tariqah mengajarkan agar orang bisa baca Quran jangan diremehkan ikhwan. Hatta mengajarkan dua huruf Al-Quran, tiga huruf Al-Quran. Kalau kita tidak bisa tiga huruf, tidak bisa baca Quran. Bukankah Al-Quran terdiri dari huruf? Nah, kalau kita tidak kenal huruf ba, sin, dan mim, padahal itu yang pertama kali kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati an yaqra. Tidak bisa membaca. Taib kembali ke negerinya mengajari anak-anak tadrisul Quran. Akhirnya anak-anak belajar, bisa membaca. Orang tuanya kan senang. Orang tua senang orang bisa baca Quran, senang anak yang bisa baca Quran, dia tidak bisa baca Quran. Mulai belajar khot, diajari khot di masjid diajari. Nah, sampai kemudian anak-anak ini yahfad, menghafalkan ayat-ayat pendek. Nah, dari Anas, terus Al-Fatihah. Nah. Orang tuanya pun semakin senang. Ini anak-anak, masya Allah. Nah, orang tua senang anak bisa baca Quran, anak bisa nulis, hafalannya mulai tambah banyak. Subhanallah ikhwan, anak-anak ini ikhwan kalau sudah dididik sejak kecil seperti itu. Anak-anak selesai dari marhalah tarbiyatul aulad, antum tahu sendiri ikhwan. Nah, kalau tidak dikotori dengan yang lain. luar biasa. Tapi begitu mereka agak besar sedikit, kembali pada kiswah. Mulai diajari makna ayat, tafsir. Dakwah bil Quran, ikhwan. Taib diajari tafsir Al-Fatihah. Mesti akan memasuk ke dalam bab-bab tauhid. Iya karena Abu Dua, iya karena sta'in. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diajarkan itu kepada anak-anak kecil ini. Masuk ke dalam hati-hati mereka. Anak-anak kecil ini lahir dalam keadaan fitrah. Dan yang didakwahkan ini adalah dakwah salimah. Dakwah kepada al-fitrah salimah. Nah, mereka pun kemudian faham sampai mereka sendiri mengerti loh ini orang tua kita kok menyelisihi. Loh berarti bapak berbuat syirik ini. Kok bapak menyembelih kepada selain Allah? Kenapa orang tua kita nah, dan seterusnya dari amalia-amalia harian yang mereka saksikan. Nah, mereka melihat orang tua orang tua mereka dalam keadaan melakukan muhalafat syariah berupa kesyirikan dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Anak-anak ini kalau pulang selalu diskusi dengan orang tuanya. Ya. Bapak tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Ini syirik. Nah, mulai ribut dengan orang tua sekarang. Ributnya ada di, tidak di depan, di belakang. Ini ribut dengan anaknya sendiri. Namanya orang tua ribut dengan anak, apalagi anaknya baik, adabnya diajari baik, adab-adabnya. Ya marah memang dia. Karena keyakinannya diusik. Karena kebiasaan dia masa lalunya juga diusik. Kebiasaan nenek moyang diusik. Nah, akhirnya mereka pun memarahi ini seorang dai ini, dimarahi. Apa-apaan kamu? Tapi sudah tidak masalah. Saya bentrok dengan mereka tidak masalah. Yang penting anak-anaknya sudah tahu. Asyahid intinya, nah, rupa-rupanya itu memberikan buah ya. Banyak orang yang sadar dan kampung itu pun kemudian, nah, diberi barokah pada meninggalkan apa namanya ibadah pada selain Allah, menyembelih pada selain Allah, ditinggalkan itu semuanya dengan sebab dakwah anak-anak mereka sendiri yang telah punya ilmu, yang telah punya kemampuan. Nah, nah ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Kalau seandainya masing-masing antum tolabatul ilmi punya ilmu, nah, tidak banyak ilmu yang antum miliki misalnya. Bisa ilmu baca Quran, antum punya hafalan yang bagus. Nah, pulang ke tempat antum, negeri antum dengan antum memiliki akidah sohiha, antum ajari anak-anak kecil Ikhwan. Satu, dua, tiga. Antum berapa di sini? Tiga ratus misalnya. Kemudian antum mendakwahkan masing-masing tiga orang. Kam minan nas ihtadau. Berapa banyak manusia mendapatkan hidayah? Nah, dengan dakwah bil Quran. Dakwah bil Quran. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang ketiga, sababus salis. Taib kita sebutkan bil, bil ikhtisar ikhwan. Sababur rabi, sebab yang keempat. Min asbabil barakah fi da'wati ila Allah adalah dakwah bis sunnah. Dakwah bis sunnah. Dakwah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yakni keduanya adalah ilmu Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dakwah dengan sunnah Nabi Ali Shallallahu Wassalam. Berdasarkan ayat tadi, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Al hikmah yakni sunnah. Taib. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di antara sebab asbab mana? Nah. Uh, eh, Baik. Muhammad sudah Sudah? sudah? Sampai jam berapa? Jatahnya. Setengah lima. Habis ya? toib antum juga perlu istirahat kan? Untuk taklim lagi. Ya, kan? Insya Allah pada kesempatan lain barangkali kita akan nuasil sababul barakah. Fasababu ar-rabi huwa ma da'wah bis sunnah. Nah, talabatul ilmi bersemangatlah antum dalam belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Hadis Azim ikhwan jiddan. Innamal a'malu niat. Taib. Satu ini saja ikhwan. Kalau seorang yatafaqqah fi. Nah, betapa banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang dan menjadi sebab baiknya orang lain. Wa huwa awwalu hadisin fi sahih al-Bukhari rahimahullah. Bada'a bi hadal hadis kitabah. Beliau awali kitab Sahih Bukhari dengan hadis ini, "Innamal a'malu niat. Wa huwa awalu hadisin fi Riyadhus Salihin. na'am di Nawawi wa huwa awwalu hadithin fi na'am Mumdatul Ahkam. Fa ulama bada'u bi hadzal hadis. Memulai dengan hadis ini li idhami sya'ni hadzal hadis karena agung dan besarnya hadis ini dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya ma'asyiral muslimin dan banyak berdoa agar Allah memberikan keberkahan untuk dakwah ahli sunnah dakwah salafiyah dan agar Allah Subhanahu wa taala nah, memberikan kebaikan dan mengangkat dari semua makruh wasu kejelekan dan ketidakbaikan.